Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwani fid din Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab nawakidul Islam Pembatal-pembatal keislaman Yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wasi'ah Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala Pembatal keislaman yang ketujuh al المؤلف rahimahullahu taala as السابع Pembatal keislaman yang ketujuh adalah As-sihru Sihir Wa minhu sarfu wal ataf Di antaranya As-sarfu dan al-ataf Sihir untuk memalingkan Dan sihir untuk Membuat cinta faman fa'alahu aw radiya bihi kafar barang siapa melakukannya atau meridhoinya maka dia kafir inilah pembatal keislaman yang ketujuh yaitu sihir dengan segala bentuknya. Para ulama menjelaskan sihir itu secara bahasa maknanya adalah ibaratun an kulli syai'in khafiya sababuhu wala tufa Itu arti sihir secara bahasa. Sesuatu yang tersembunyi, yang samar, yang halus dan sangat detail. Ini arti sihir. Sesuatu yang tersembunyi, yang samar. Makanya waktu akhir malam disebut waktu sahur. Karena di waktu itu waktu yang tersembunyi, waktu yang sepi. Baik, ini makna bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan sihir dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah sihir itu adalah azaim waruqa, ruqa wa bacaan-bacaan mantra-mantra dan buhul-buhul tu'athiru fil abdan wal kulub yang dapat berpengaruh terhadap badan dan hati. Artinya memberi pengaruh secara fisik maupun psikis. Fayum ridu wayaktul. Bisa membuat sakit, bahkan bisa membunuh. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawjih wa ya'khudu az zawjain an sahibihi dan bisa menjadikan suami istri bercerai atau memisahkan dua orang yang saling mencintai. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Kafi karya Ibnu Qudamah juz keempat halaman 164. Demikian pula dalam Al-Mughni juz ke-12 halaman 299. Jadi ini definisi sihir. Dan ulama sepakat sihir itu adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang benar-benar ada. Bukan khayalan. Sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana dinukil oleh Al-Qarafi di dalam Al-Furu' juz keempat halaman 149 tentang kesepakatan ulama. Demikian pula Al-Wazir ibnu Hubairah di dalam Al-Ifsah juz kedua halaman 226. Di situ nukilan tentang kesepakatan ulama bahwa sihir itu adalah nyata sesuatu yang benar-benar ada karena ada segolongan ahlul bid'ah tidak meyakini adanya sihir padahal disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah disihir oleh seorang Yahudi dan itu sedikit pun tidak menunjukkan kerendahan beliau justru kemuliaan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita juga menimpa kepada beliau apa yang menimpa kepada manusia biasa baik kata Syekh barang siapa yang melakukan sihir atau ridho dengan sihir. Ridho artinya setuju, sepakat, tidak mengingkari. Maka dia kafir. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama akan kafirnya orang yang melakukan sihir. Memang ada dinukil khilaf dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, perlu dirinci. Apabila sihir itu mengandung kesyirikan, maka kufur. Kalau tidak, maka tidak sampai pada kekufuran. Tapi jemaah sekalian, itu bermakna ulama sepakat. Kalau mengandung kesyirikan, maka termasuk kekufuran. Iya. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat dan jemaah sekalian, tukang sihir itu dia tidak bisa mempraktekkan sihirnya kecuali dia harus melakukan kesyirikan terlebih dahulu. Kecuali dia harus melakukan kekufuran terlebih dahulu. Maka orang yang melakukan sihir disepakati para ulama akan kekafirannya. Adapun yang tidak menggunakan atau tidak melakukan kesyirikan dalam sihirnya itu mungkin saja terjadi tetapi itu hanyalah sihir secara majaz sebagaimana dijelaskan oleh al hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari juz ke, juz ke halaman 225. Jadi para ulama menjelaskan sihir itu ada dua macam. Yang pertama dengan jampi-jampi persis seperti definisi yang kita sebutkan tadi. Jampi-jampi atau buhul-buhul yang dengan itu mereka minta tolong kepada setan. Dan biasanya setan mempersyaratkan kepada mereka berbagai macam bentuk kekufuran. Makanya tukang sihir itu makin kafir, makin saktilah dia. Makin banyak setan yang mau bantu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, sihir dengan obat-obatan. Dan itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Obat-obatan tertentu bisa memberikan pengaruh. Contohnya apa? Obat bius. Ya kan? Bisa bikin orang pingsan. Ya, atau mungkin yang mengandung khamar. Ekstasi dan semisalnya, bikin orang fly. Ya kan seperti tersihir. Tetapi kata Ibnu Hajar rahimahullah taala itu hanyalah sihir secara majaz bukan secara hakiki. Dan itu sama persis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani sihra Sesungguhnya dari kepintaran berbicara itu terdapat sihir. Itu kan hanya majaz, bukan sihir secara hakiki. Artinya, kalau orang itu pintar bicara, seakan-akan dia menyihir orang, artinya dia mempengaruhi orang dengan kepintaran berbicaranya. Iya. Jadi adanya khilaf di situ pada hakikatnya tidak ada khilaf melainkan ulama sepakat bahwa itu termasuk kekufuran. Baik. Dan dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah banyak sekali yang menunjukkan kekufuran tukang sihir atau yang meridoinya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Ini dalil yang disebutkan oleh Syekh. Beliau berkata, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala" Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah keduanya, yaitu dua malaikat Harut dan Marut mengajarkan kepada seorang pun sihir itu. Sampai keduanya mengatakan, kami ini hanya cobaan, maka janganlah kamu kafir. Para ulama menjelaskan, maksud ayat ini berbicara tentang dua malaikat yang bernama Harut dan Marut yang Allah turunkan di negeri Babil. Allah turunkan dua malaikat ini untuk menguji manusia dengan ilmu sihir. Siapa yang mempelajarinya maka dia kafir. Siapa yang tidak mau mempelajarinya maka dia beriman. Itulah makna innama nahnu fitnatum fala Kami hanya cobaan. Jangan kamu kafir, maksudnya jangan kamu pelajari sihir. Maka mempelajari sihir demikian pula mempraktekannya adalah termasuk kekufuran. Jadi ini termasuk ilmu bukan saja tidak bermanfaat tapi ilmu yang berbahaya. Enggak semua ilmu boleh kita pelajari. Ini ilmu yang berbahaya, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan pula yang tidak bermanfaat, melainkan berbahaya. Iya. Demikian pula dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir Sulaiman tidaklah kafir, melainkan yang kafir adalah syaitan karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ayat ini berbicara tentang salah satu kekufuran syaitan karena mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi mempelajari sihir, mengajarkannya, mempraktekannya, bahkan meridoinya adalah termasuk kekufuran. Demikian pula dalam surat Toha ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Tidak akan beruntung tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Dikatakan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah sebagaimana di dalam kitab beliau Adwaul Bayan, "Urifa bi istiqra'il Qur'an annal ghaliba fihi anna lafzata la yuflih yuradu bihal kufur." atau yuradu bihal kafir. Kata beliau, diketahui dari istiqra'ul Quran yakni dari penelitian secara menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Quran bahwa hukum umumnya lafaz la yuflih tidak akan beruntung yang dimaksud adalah orang kafir jadi la yuflihus sahir karena dia sudah kafir ini surat Toha ayat ke-69 Ya. yeah di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103 Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan lima sisi lima sisi kekufuran tukang sihir antum bisa baca lebih lengkapnya di dalam syarah beliau terhadap Nawakidul Islam ya syarah beliau yang kedua beliau punya dua syarah yang lama dan yang baru yang terbaru yang lebih uh, tebal baik jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan kufurnya tukang sihir. Kemudian ulama menjelaskan sihir itu ada dua macam. Pertama disebut dengan sihir hakiki. Sihir yang sifatnya hakikat. Contohnya apa? Buhul-buhul. Yang disebutkan dalam surat Al-Falaq. Min syarrin naffathati fil uqad kita berlindung kepada Allah dari keburukan atau kejelekan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Ya. Dan dengan jenis inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir. Diikat dalam sebuah buhul kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Malaikat memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat untuk mengeluarkannya dan menghancurkannya. Itu salah satu cara menghancurkan sihir. Merusaknya. Merusak buhul tersebut kalau ketemu. Kalau tidak maka dengan dirukyah. Dengan cara dirukyah. Baik. Dan Syekh Ibn Bas rahimahullah punya risalah ringkas yang berjudul risalah Fisihri wal Kahana. Antum bisa cari di situ beliau menjelaskan juga hukum-hukum sihir dan perdukunan serta pencegahan dan pengobatan sihir. Ini risalah ringkas sekali. Tetapi beliau jelaskan pelajaran yang bermanfaat, pencegahan dan pengobatan sihir. Iya. Pencegahan dan pengobatan sihir. Jadi ini jenis sihir yang pertama. Sihir yang hakiki. Yang benar-benar terjadi. Yang hakiki maksudnya yang benar-benar terjadi. Biasanya mereka menggunakan buhul-buhul. Demikian pula mantra-mantra. Yang dengannya mereka meminta pertolongan syaitan. Ini jenis sihir yang pertama dan seperti kata Imam Nukudamah tadi kadang bisa membunuh kadang membuat sakit baik sakit fisiknya maupun sakit secara psikis Rasulullah SAW sakit secara psikis yaitu terbayang kepada beliau sesuatu yang beliau lakukan seakan-akan beliau sudah lakukan iya jadi seperti itu sihir yang menimpa Rasulullah SAW. Dan itu cukup lama terjadi. Kemudian ada sebuah hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Muawwidzatan surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk melawan para tukang sihir dan membentengi diri dari sihir. Iya, dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir, maka Allah menurunkan Al-Mu'awidatan, Al-Falak dan An-Nas. Maka baca itu. Untuk melawan tukang sihir dan membentengi diri dari tukang sihir dan itu disunahkan dibaca. Setiap habis solat disunahkan untuk membaca ayat kursi demikian pula kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu birabbin nas. Disunahkan kita baca setiap habis solat. Itu termasuk pencegahan sihir. Ini yang pertama. Yang kedua, sihir takhyili yang sifatnya pengkhayalan. Artinya tidak terjadi secara nyata. Tidak terjadi secara nyata, hanya saja kita yang dibuat mengkhayal. Kita yang dibuat mengkhayal. Ma atau mata kita yang disihir. Dan inilah yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Toha ayat ke-66 yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a terkhayalkan kepada Nabi Musa alaihi salam dari sihir mereka seakan-akan tali temali mereka itu berjalan padahal tidak sama sekali dan ini hadis menunjukkan Nabi Musa alaihi salam pun tersihir sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hadis hadis sahih ada di dalam riwayat Bukhari juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersihir dan diingkari oleh sebagian ahlul bid'ah. Iya. Dalam Al-Quran juga disebutkan Nabi Musa alaihissalam pun tersihir, yaitu dibuat beliau menghayal, disihir mata beliau, seakan-akan tali temali mereka itu berjalan menjadi ular. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat ke-116 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, saharu ayunan nas wastarhabuhum mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat takut dan membuat manusia itu takut jadi itu yang terjadi tali-tali itu tidak berubah menjadi ular ya padahal dikatakan mereka datang dengan disihrin aldim, sihir yang besar tapi ternyata cuma penghayalan tidak nyata Jemaah sekalian itulah yang terjadi kalau antum melihat orang apa namanya menyembelih manusia, kemudian dipisahkan kepalanya, kemudian dia satukan lagi dan hidup lagi, itu semuanya penghayalan mata kita yang disihir. Iya. Dan itu pernah terjadi di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam tarikh beliau dari Abu Uthman Al-Hindi bahwasannya kata beliau dahulu di depan Al-Walid ada seseorang yang melakukan atraksi sihir. Apa yang dia lakukan? Zabaha insanan wa abana ra'sahu. Dia menyembeli seseorang lalu dia pisahkan kepalanya. Fa'ajibna, kami pun terheran-heran. Fa'aada ra'sahu, lalu dia kembalikan lagi kepalanya. Iya. Ini terjadi nyata. Maka datang sahabat yang mulia Jundub Al-Azdi radhiyallahu anhu faqatalahu. Lalu beliau langsung memenggal tukang sihir tersebut. Ternyata tukang sihir itu mati beneran. Dan dia tidak bisa menyambung kepalanya sendiri. Iya. Dan nanti akan kita sebutkan hukum tentang tukang sihir ini. Baik. Jadi ini sihir yang kedua sihir yang sifatnya pengkhayalan. Dan ulama sepakat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi dalam tafsir beliau juz kedua halaman 47. Bahwasannya ulama sepakat tukang sihir itu tidak bisa merubah hakikat. Tidak bisa merubah hakikat, sepakat ulama. Ya, manusia nggak akan bisa dirubah jadi kodok. Ya, oleh tukang sihir, nggak usah takut. Ya. Tukang sihir itu nggak akan bisa merubah hakikat. Mereka nggak akan bisa merubah daun menjadi uang. Ya, kalau bisa mereka sudah kaya semuanya. Ya, nggak akan bisa. Hakikat satu benda, satu zat, mereka tidak bisa merubah ke zat lainnya. Mustahil itu terjadi. Yang terjadi adalah mata kita yang ditipu. Kita yang dibuat mengkhayal. Baik. Jadi dua-duanya itu nyata. Dua-duanya adalah nyata. Iya sihir hakiki dan sihir penghayalan. Dua-duanya adalah jenis sihir. Kemudian jemaah sekalian, apa hukum tukang sihir? Kalau hukum ulama empat mazhab, ulama yang tiga, itu hukumannya adalah hukuman mati. Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad hukumannya adalah hukuman mati. Dan dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau merinci sesuai rincian tadi. Kalau sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kalau tidak sampai pada kekufuran, maka tidak sampai hukuman mati. Iya. Jadi intinya sepakat. Kalau sihir yang hakiki bukan sihir yang majaz, hukumannya adalah hukuman mati dan itu disebutkan dalam beberapa hadis dari Jundub radhiyallahu anhu secara marfu diriwayatkan al Imam Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda haddus sahir dorbatun bisaif hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang dan disebutkan dalam sahih Al-Bukhari dari Bajala bin Abadah Beliau berkata, kata Ba Umar bin khattab "Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan perintah secara tertulis. Bunuhlah setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Kata beliau, "Faqatalna thalatha sawahir." Maka kami bunuh ketika itu tiga orang tukang sihir. Demikian pula telah sahih an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat. Hafsah radhiyallahu anha salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang telah menyihirnya maka budak itu dibunuh. Ya. Berkata Imam Ahmad ini telah sahih dari tiga orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga ada riwayat dari Uthman bin Affan, demikian pula dari Umar bin Abdul Aziz, mereka memberikan hukuman mati pada tukang sihir. ya. Dan subhanallah, di masa ini hampir-hampir tidak ada sebuah negeri yang menerapkan hukum ini. Kecuali sedikit sekali. Termasuk diantaranya negeri yang penuh berkah, negeri tauhid, Saudi Arabia. Ya. Walaupun kita melihat tetap saja masih ada kekurangan-kekurangan namun tidak ada yang mengingkari kecuali orang yang tidak objektif, orang yang tidak adil bahwa kebaikannya masih lebih banyak. Ya, di antara banyak di antaranya banyak hukum Islam yang jauh sekali penerapannya di negeri-negeri Islam manapun tetapi diterapkan di negeri Saudi Arabia. Iya. Dan masih terjadi terus sampai hari ini. Kalau ada seseorang yang terbukti mempraktekkan sihir, maka dia akan diberikan hukuman mati. Iya, dan dan beberapa uh, tahun atau beberapa bulan yang lalu itu dilakukan ya oleh pemerintah Saudi memberikan hukuman mati kepada tukang sihir. Ya. Subhanallah, hukum Islam berjalan. Kemudian jemaah sekalian, Syekh mengatakan auradiyah bihi kafar. Yang meridoinya juga kafir. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum." dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab. Apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang melakukannya tersebut sampai mereka membicarakan yang lainnya. Kalau kalian melakukannya, maka kalian seperti mereka. Jadi, kita duduk bersama orang yang melakukan apa namanya? pengingkaran dan memperolok-olok ayat Allah tanpa kita mengingkari mereka, maka itu sama saja kita ridho kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum idzam mithluhum." Kamu kalau begitu seperti mereka. Ayat ini menunjukkan meridhoi kekufuran juga termasuk kekufuran. Baik. Ini pembahasan ringkas tentang sihir.